السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Gracias. Apa yang dimaksud akidah saya jelaskan di sini. Di awal-awal antum lihat di halaman 27. Di akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Kemudian akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid, taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang sahih tentang prinsip agama yang usuluddin, perkara-perkara yang baik, beriman kepada apa yang menjadi ijma, konsensus dari salafus saleh serta seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amalia yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma salafus saleh. Bisa ambil dari beberapa kitab penjelasan tentang masalah akidah Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan tentang akidah ini fokusnya kepada arkanul iman, rukun iman. Yang berkaitan dengan e, iman kepada Allah, iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada asma wa sifat. Kemudian setelah itu iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya. Terus itu pembahasan terus sampai akhir yang saya bahas ini yang juga yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan masalah apa ma'ruf nahi tentang kulit amri tentang nasihat tentang akhlak atau sunnah dan yang lain juga saya bawakan dalam kitab ini yang merupakan prinsip dari prinsip akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dilihat dari segi pandang ilmu tentang akidah ini sesuai dengan konsep ahlu sunnah wal jamaah, meliputi topik tauhid, iman, Islam, masalah yang lain, masalah kenabian, masalah takdir, berita-berita tentang yang lalu dan yang akan datang. Di sini saya sebutkan juga tentang tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar ada di Tentunya tidak semua. Tanda-tanda kiamat banyak. Yang kecil maupun yang besar. Dan seluruh berita yang qat'i yang di sini ditetapkan oleh eh, dalil Al-Quran dan Sunnah yang disepakati oleh para salafus sahabe. Bisa ya, sebutkan di sini bahwa seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan termasuk padanya sanggahan, bantahan kepada ahlul ahwa wal bidah. Di dalam prinsip akidah semua jamaah dibahas juga tentang bantahan kepada ahlul bidah. Tapi ini bantahan ahlul bidah ini dibahas oleh para ulama hanya sedikit saja. Tidak kitab-kitab yang tebal, ya tetap dibantah. Yang paling penting pembahasan itu bagaimana menyampaikan ilmu. Untuk perhatikan ya, ada sunnah yang terpenting menyampaikan ilmu, bukan rudu, bukan bantahan. Yang terpenting menyampaikan ilmu, bukan rudu, bukan bantahan. Makanya eh, para ulama sunnah ketika menjelaskan ilmu, kitab-kitabnya tebal dan berjilid-jilid yang menyampaikan ilmu. Tapi ketika membantah firman-firman sesat sedikit ibadah dan pekerjaan sesat. Tidak menghabiskan waktu. Justru yang harus sampaikan ilmu dan diyakini diamal Itu yang paling penting. Kemudian tentang penamaan ahli sunnah, ahli sunnah apa? Tentang penamaan ahli dan sunnah ini banyak. Saya tidak perlu bahas. Kemudian juga Ikhwan Nanti juga akan disebutkan di dalam kitab ini sering diulang-ulang dalam kitab ini istilah asal. Apa yang dimaksud dengan asal? Tentu dia di halaman 33, halaman 34. Jadi menurut bahasa asal artinya yang terdahulu, nenek moyang, yang lebih tua, lebih utama. Salah berarti para pendahulu. Jika dikatakan salah rajul, yaitu salah seorang Maksudnya kedua orang tua yang telah mendahulunya. Ini istilah bahasa. Menurut istilah terminologi, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini. Yang terdiri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada tiga puluh generasi yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum alladziina Sebaik-baik manusia pada masa itu khairunas sebaik manusia pada masa Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anda perhatikan kalimat khairunas Bahwa para sahabat itu khairunas sebaik-baik manusia. Kalau orang mengatakan sebaik-baik manusia, bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang pakaiannya, bukan tentang rumahnya, tapi sebaik-baik manusia tentang akidahnya. Sebaik-baik manusia tentang pemahamannya. Sebaik-baik manusia tentang amalnya sebaik-baik manusia tentang akhlaknya, sebaik-baik manusia tentang dakwahnya, mereka akan baik. Itu khairunas sebaik manusia. Sebab Allah tidak akan melihat kepada bentuk, rupa, wajah, tubuh, pakaian, Allah kan lihat. Yang Allah lihat hati dan amal. Seperti disebutkan dalam hadis Muslim, Inna Allah la yamur ila suarikum wa la ila ajsamikum walakin yamur ila kubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal Allah lihat kepada hati dan amal. Makanya para sahabat khairul nas sebagai manusia. Sebagai manusia tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang amalnya, tentang manhajnya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, mereka yang terbaik. Khairul Kemudian yang sesudahnya tabi'in, kemudian sudahnya tabi'in tabi'in. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Fashani yang dimaksud dengan salafus saleh adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam yang mengikuti petunjuk Nabi Islam dan menjaga sunnahnya. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi SAW dan menegakkan agamanya para sahabat Ridwan Majma'i adalah generasi yang pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sadar. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak yang benar, yang selamat, ikuti jejak para sahabat. Karena mereka yang faham tentang Quran dan Sunnah. Pertama, Allah sebutkan mereka dalam Quran orang-orang yang berilmu, para sahabat. Yang kedua, para sahabat orang-orang yang dalam pemahamannya. Jadi dari semua manusia paling banyak Quran Rasulullah para sahabat. Karena pertama kali Quran turun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah mengajarkan Quran, lafaz dan maknanya kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu yang dalam ilmu Karena yang mengajarkan siapa? Rasulullah SAW. Di muka sebaik-baik dai, sebaik-baik guru, sebaik-baik makhluk di dalam beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik pemimpin. Sekarang yang bimbing para sahabat Rasulullah. Jelas ilmunya dalam, pemahamannya dalam para sahabat. Dibandingkan dengan guru yang lain ada di Makanya para sahabat orang-orang yang terbaik yang Nabi katakan khairun nas sebaik manusia. Maka tidak boleh ada orang yang mencaci maki sahabat, tidak boleh. Sahabat umpamanya sahabat infak sebesar dua telah makanan berupa makanan atau separuh. Sekarang kita infak sebesar bulu kohom berupa emas. Kalau antum pernah haji, antum pernah umroh, di Madinah ada gunung pohon Antum lihat, besarnya gunung Uhud itu. Sekarang sampai sekarang ini kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Bukan satu gram, bukan satu kilo, bukan satu ton. Gunung Uhud. Berapa ratus ribu ton itu Berupa emas, kita infak belum menyamai sahabat. Sahabat infak sebesar dua telapak tangan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas belum bisa punya sanggup Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi kalau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha muddahi wala nasiba." Kata Nabi, jangan kalian mencaci maki para sahabat. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, Infak, maka belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua makanan atau makannya separuhnya pun hadis sahih Bukhari Muslim kenapa mereka lebih utama dari orang yang infak karena mereka lebih dahulu beriman mereka orang yang ikhlas paling ikhlas dari manusia yang ada itu para sahabat dan yang lain dan mereka infak di saat dibutuhkan waktu Nabi membutuhkan bagaimana untuk memperjuangkan Islam memperjuangkan dakwah ini sahabat yang baru untuk tegakkan Islam sahabat yang baru jelas mereka butuhkan infak yang bermanfaat sedekah yang bermanfaat di saat dibutuhkan dan mereka bantu dengan keikhlasan mereka iman yang mereka dan segala macam makanya mereka orang yang paling dalam ilmunya dan mereka adalah orang yang menjaga sunnah dan menegakkan agama ini. Kemudian Ikhwanuddin Allah Begitu juga penisbatan kalimat salaf atau salafiyin bukan termasuk perkara bid'ah. Akan tapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i karena menisbatkan ini pada generasi yang pertama dari umat ini, itu sahabat. Ahli sunnah wal jamaah dikatakan juga salafiyun. Mereka mengikuti manhaj salafus saleh. Lihat di halaman 35. Mengikuti manhaj salafus saleh dari sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa mereka disebut dengan salat. Karena dinisbatkan kepada salaf. salat bukan kelompok, bukan golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi salah merupakan manhaj sistem hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian seperti seperti kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Saya ulangi, pengertian salah dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam majmu fatwanya majmu fatwa Syekhul Islam ini 36 jilid di juz yang keempat, jilid yang keempat Beliau menjelaskan bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salah dan menisbatkan dirinya kepada salah. Bahkan wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan para ulama karena manhaj salah tidak lain kecuali kebenaran. Nah, salah tidak Jadi menisbatkan kepada salah ini wajib. Bukan sesuatu yang baru bukan yang bid'ah, bukan merupakan kelompok bukan. Karena penisbatan yang syar'i karena penisbatan ini menisbatkan kepada generasi yang pertama dari umat ini yaitu salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan mereka orang-orang disebutkan ini selalu menjaga akidah, keyakinan, menjaga manhaj, pemahaman dan cara beragama yang benar menurut apa yang disampaikan oleh para sahabat Ridwan Makanya kita selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman ahlu sunnah. Maksudnya, tujuannya tidak lain kita kembali kepada pemahaman yang benar, cara beragama yang benar, cara beragama yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sahabatnya. Jadi kembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat. Karena ketika Nabi SAW meninggalkan umat ini, Nabi meninggalkan mereka dalam keadaan putih bersih. Tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak bersih putih. Kalau orang yang menyimpang dari putih bersih ini, dia pasti binasa. Dan sekarang kita hidup, ya, di muka bumi ini yang penuh dengan syirik, yang penuh dengan khurafat, penuh dengan takhayul, penuh dengan bid'ah, penuh dengan berbagai macam yang baru. Sehingga kita lahir dalam keadaan kita nggak tahu mana jalan yang dibawa Rasulullah dan mana yang baru. Justru yang kita yakin inilah yang dibawa oleh Rasulullah pada itu yang beda. Antum lahir dan kita lahir semuanya cukup penuh segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Dan itu tertanam dalam keyakinan kita. Banyak sekali yang diyakini oleh kaum muslimin dianggap bahwa itu hal yang benar. Makanya harus kembali lagi, dibersihkan itu. Kembalikan kepada pemahaman yang benar. Maka pembahasan tentang akidah harus mau jamaah mana harus mau jamaah ini sangat penting untuk mengembalikan umat kepada agama yang telah dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umat dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Wajib diselamatkan umat ini. Dan setiap dai, setiap ustaz dia wajib menjelaskan kepada umat ini pemahaman yang benar. Dan itu sebagai tanda kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Maka sering saya sampaikan di depan para dai di Indonesia bahwa kalau kita sayang kepada umat, kita harus jelasin kepada umat yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana beda. Bukan disembunyikan. Banyak para dari kalau menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu kita enggak mau dia. Dianggap satu hal yang tabu. Dianggap satu hal yang berbahaya atau memecah belah umat tidak. Justru mengembalikan mereka kepada yang putih dan bersih. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithril bayda, lailuha kanahariha, la yasiqu anha ba'di illa halik." Kata Nabi sallallahu "Aku tinggalkan kalian dalam putih bersih." Agamanya seperti putih bersih, putih. Ya, seperti temboknya di putih. Enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada warna yang lain. Sekarang pokoknya Nabi tinggalkan Islam itu bersih. Aku tinggalkan dari putih bersih. malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpan dari putih bersih ini, melainkan dia pasti binasa. Saya ambil contoh. Ini tembok putih bersih. Kemudian setelah putih bersih diwarnai. Ada yang satu warnai kuning, yang satu biru, yang satu hijau. Terus seperti itu. Yang baru itu yang putihnya atau yang warna? Yang warna. Begitu juga Islam. Islam putih bersih. Kemudian ditambah dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. Golongan-golongan yang sesat. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Kemudian bid'ah-bid'ah yang ada sehingga nggak tahu lagi gimana Islam yang murni dan bersih ada Orang tidak tahu. Maka kita kembali lagi. Ini yang benar seperti ini. Maka ada dasar-dasar, ada prinsip yang nanti kita akan gaji untuk menjelaskan prinsip mana yang benar, prinsip mana yang salah. Harus ada tolak ukur kaidah yang dengan itu orang bisa memahami tentang Islam dan mengamalkan Islam dan berdalil dengan Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah itu. Dan saya akan sebutkan nanti kaidah-kaidahnya. Jadi wajib harus menjelaskan kepada umat ini. Dan makanya pada ini para ustaz, dia harus menjelaskan kepada umat, nggak boleh diam. Kalau yang syirik, katakan syirik. Yang batil, katakan batil. Keyakinan atau firqah, golongan yang sesat, katakan. Oh itu sesat dan menyimpang. Bid'ah, katakan bid'ah, jangan disembunyikan. Justru kita menyampaikan dalam rangka kasih sayang kepada umat Islam. Dalam rangka kasih sayang kepada mereka. Seperti Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Untuk lihat dua ayat sebelum akhir dari surah At-Taubah, surah ke-9. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun telah datang bahkan seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dari diri kalian Azizun alaihi ma'anikum Menyusahkan dia apa-apa yang menyusahkan kalian Harisun alaikum Berkeil keras memberikan hidayah kepada kalian Bil mu'minina ra'ukur rahim Dan kepada orang-orang mu'min itu kasih sayang Rasulullah kasih sayang kepada orang beriman Untuk perhatikan di sini Keladangan kepada kalian Yang bawa musafat Quran itu ayat Ayat berapa? 128 118 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, artinya dari manusia dan dari bangsa Allah. Bukan dari malaikat, dari manusia dan bangsa Allah. Azizun 'alaihi ma Yang kedua menyusahkan dia apa yang menyusahkan kalian. Rasulullah tidak mau kalau umatnya ini susah, berat, sulit, tidak mau. Makanya ajaran Islam ini semuanya mudah. Nabi nggak mau kalau umatnya susah melaksanakan Islam, Nabi nggak mau. Aziz bin Ali bin Mahdi. Susah bagi dia atau menyusahkan dia. Maka Nabi bersabda, Inna hadat dina yusuf. Sungguhnya agama Islamnya agama yang mudah. Kemudian, hari Rasul itu Nabi berkeinginan keras memberikan hidayah kepada kalian. Nabi berusaha menyampaikan agar umat dapat petunjuk atau hidayah. Berusaha Nabi SAW menyelamatkan manusia dari kesesatan. Cuma saya manusia ini lepas dari tangannya Rasulullah SAW. Artinya manusia lepas dari petunjuknya lagi. Nabi itu berusaha bagaimana menjelaskan, tapi kata Nabi perumpamaan aku dengan kalian ya Rasulullah seperti orang yang menyalakan api. Kalian adalah laron, yang mengurungi aku itu. Aku sudah berusaha menyingkirkan kalian dari api itu. Kalian lepas dari tangan kalian masuk ke dalam neraka. Rasulullah sudah berusaha bagaimana menjelaskan kepada umat yang hak yang benar hidayah, tapi manusia terus berusaha untuk masuk ke dalam neraka, melanggar syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Rasul berusaha memberi hidayah. Yang keempat, Rasul Rahim, bil mukmin Rahim. Sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Antum perhatikan di sini. Nabi kasih sayang kepada umat Islam. Kasih sayang Nabi bentuknya apa? Dalam bentuk menjelaskan Islam ini pada mereka dengan benar. Menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang bahaya syirik, menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bahaya beda. Ini Nabi sayang umat Islam. Kalau dari itu Ustaz yang menjelaskan kepada umat Islam tentang bahaya syirik, tentang bahaya beda dan yang lainnya, nggak sayang kepada umat, nggak sayang. Ya Nabi saya berbeda. Cuma saya salah disalahpahami oleh kaum muslimin. Ketika kita berbicara tentang tegas, perhatikan tegas, ini hak, ini batin, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bidah, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Tegas. Karena dalam ini Quran dan Sunnah dianggap oleh kaum muslimin keras. Perhatikan, disalahpahami. Tegas dikatakan oleh mereka keras. Kalau kita lurus ini benar jalannya, kita akan keras dalam mereka. Ini apa kan godaan dari syaitan? Membisikkan kepada manusia supaya manusia menyimpang dari jalan yang hak. Beda antara tegas dan keras. Makanya sering orang kata keras, ustaznya keras, apa yang keras? Hidungnya lah baik ya. Kok keras? Yang keras batu. Jadi sering orang kata kurang. Padahal justru kita tegas karena Nabi menyampaikan demikian. Tegas. Tegas oleh Nabi. Nabi terkadang lemah lembut, terkadang pun Nabi menyampaikan dengan keras. Betul Nabi sampaikan dengan ancaman kadang seperti itu. Tapi ketegasan itu penting, terutama kalau pesan masa ini, Gak bisa ya terserah. Antum mau kesana silahkan, bisa sudah bisa. Umat itu tuntunan. Rukun, kayak antum punya anak, antum punya anak. Ini bahaya, ini tidak bahaya. Ya terserah anak, antum pilih yang mana. Ini orang tua yang baik kan? Bisa tidak baik. Ini ada agama Nasrani, ada agama Hindu. Kamu pilih yang mana aja. Rusak anak itu. Begitu juga umat, si dari ini sebagai seorang bapak. Nabi juga sebagai seorang bapak. Pendidik menjelaskan ini jalan yang bahaya, ini jalan yang selamat. Ini tauhid, ini syirik jelas kepada tegas. Supaya mereka apa? Supaya mereka tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Penting. apa Umat ini dipenuhi dengan apa? Dengan berbagai macam firqa golongan, godaan syaitan, hawa nafsu dan segala macam. Kalau nggak tegas, ya dia akan menempuh jalan yang sesat. Jadi ini perhatikan bahwa Nabi selesai umat harus tegaskan dan menyampaikan yang hak kepada kaum muslimin. Kemudian Ikhwan Bidin Azamullah Antum lihat perkataan Imam Abu Syamah Ketika menjelaskan tentang definisi Ahlu Sunnah wal Jamaah Saya bawakan dulu, antum lihat di halaman 36 Tentang definisi Ahlu Sunnah wal Jamaah Karena ini penting sebab disalahpahami oleh kaum muslimin yang ada di dunia Islam terutama di kita di Indonesia tidak lusun wal jamaah disebut dengan ahlu sunnah yaitu mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut ahlu sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan tiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi as-sunnah bahasa jalan atau cara Apakah jalan itu baik atau buruk? Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya baik tentang ilmu, iqtiqat keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Ini pengertian adalah as-sunnah. Jadi as-sunnah anda perhatikan di sini petunjuk yang telah dilakukan Rasulullah para sahabatnya, baik pertama tentang ilmu, ilmu ya, pertama. Yang kedua keyakinan. Yang ketiga perkataan maupun perbuatan. Ilmu, keyakinan dan amal. Perkataan dan perbuatan. Ini sunnah yang wajib Kemudian menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam kata beliau As-sunnah jalan hukum mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad keyakinan. Perkataan dan perbuatan itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salaf terdahulu tidak menamakan asuna sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Jadi asuna sunnah yang sempurna yaitu berupa keyakinan, Kemudian berupa ilmu dan amal perbuatan. Jadi oleh karena itu Rasulullah berdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, dan Imam Hudayr bin Iyad. Dan dikatakan Yang pertama ilmu. Ilmu yang disampaikan benar atau tidak ilmu, Dasarnya dalilnya ada nggak dari Quran dan Sunnah? Itu ilmu. Banyak ilmu yang disampaikan juga bukan dari Quran dan Sunnah. Ada yang disampaikan dalilnya apa? Dongeng. Ada dalilnya mimpi. Kalau orang tarekat sufi ya, ketika dia menyampaikan ilmu, bukan dari Quran dan Sunnah, tapi dari apa? Dongeng, mimpi, itu yang disampaikan. Makanya semua kelompok yang mengikuti tarekatnya seperti itu. Dan jamaahnya banyak ada yang namanya jamaah dakwah, jamaah ini, jamaah ini. Pokoknya meskipun mereka rekor, masih dong. Ada yang dalilnya perasaan. Ada yang dalilnya dia bawakan riwayat-riwayat yang lain dan mau Maka agama Islam itu ilmu. Makanya dilihat ilmu dulu ilmu. Pertama ilmu. Benar atau tidak ilmu? Kalau kita ilmu, yang kali lagi ilmu oh, syar'i itu maksud bukan ilmu tentang teknologi, bukan filsafat, bukan ilmu kalam, tapi ilmu syar'i yang sumbernya Quran dan Sunnah. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ini perhatikan kalau berdina Allah agama Islam, agama ilmu, hujjah. Kalau ada ilmu, nggak bisa ada itu, harus harus dari Kemudian keyakinan, iktifatnya dia di mana? Tentang Allah. kefaknya benar tentang Allah. Mana? wa Ada juga orang Ya, Etikot tentang Allah berbeda-beda. Tentang rububiyah Allah, uluhiyah, semua sifat. Contoh ya, tentang Allah SWT seperti tadi malam saya sebutkan ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Orang yang mengatakan Allah itu di hati. Allah tidak mempunyai tempat atau yang lain. Ini semua pendapat yang batil. Yang benar Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsh Allah istiwa di atas arsh Kita wajib mengimani Allah istiwa di atas arsh Makanya Nabi ketika bertanya kepada seorang Jadi ya Nabi tanya, "Aina Allah di mana Allah?" Budak itu mengatakan, "Di sama, di atas Wa man ana siapa aku? Kata Rasulullah. Kata Nabi kepada majikannya, "Aqif harta innaha mu'minah." Perdekatan dia karena dia seorang mukmin. Kita wajib meyakini Allah dan Dan hampir seluruh seluruh firqa yang sisa meyakini Allah di mana-mana. Firqa yang sisa Makanya disebutkan oleh para ulama ahli sunnah ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah di atas itu ratusan dalam Al-Quran. Tapi justru itu yang mereka ikan, mereka ini. Tak saya, lalu kita menyebut sebuah rabial, sampai Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih Sucikan Allah yang maha tinggi. Al-a'la. Ketika kita sujud sebuah rabial, mati. Maha Berarti Allah maha tinggi. Enggak di mana-mana. Allah istiwa. Allah yang maha tinggi. Ini ada kan takdir ini. Belum lagi yang lain. Ini satu contoh aja. Di atas sekian banyak contoh. Ya. Seperti keyakinan bahwa orang eh, orang-orang soleh itu punya hubungan yang dekat dengan Allah, bisa mengabulkan doa. Ini keyakinan yang batin. Orang berdoa langsung kepada Allah, tidak boleh kepada perantara. Langsung, ud'uni astajib. Berdoa langsung kepada Allah. Gak pakai perantara. Mereka katakan perantara. Wali-wali itu, habib-habib kiai itu, itu bisa menyampaikan kepada Allah sehingga mereka datang ke kubur. Ini keyakinan yang batin. Makanya harus lihat keyakinan. Kemudian perkataan, kemudian amal. Seperti perkataan apa? Perkataan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi perkataan itu kufur. Perkataan mereka yang Al-Quran adalah makhluk tak boleh. Kita wajib mengatakan Al-Quran kalam Allah, Al-Quran kalam Allah, dari makhluk. Minhu bala iya. Al-Quran kalam Allah, quran kalam Allah, bukan makhluk. Dari Allah datangnya kembali kepada Allah artinya Harus ini. Juga amal perbuatan juga sesuai dengan sunnah, yaitu dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membedakan. Ini pengertian tentang ahlu sunnah. Kemudian jamaah, kenapa disebutkan dengan jamaah? Karena mereka bersatu dan sebenarnya tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salah satu Jadi al-jamaah ulama akidah generasi pertama dari umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'in dan orang-orang berkumpul di atas kebenaran. Jadi jamaah yang pertama diartikan jamaah itu dengan artian sahabat. Yang kedua, jamaah diartikan dengan kebenaran. Yang ketiga, jamaah diartikan dengan <clears throat> yaitu berkumpul di atas kepemimpinan. Umpamanya ada khalifah yang dibaikat, maka kita berkumpul. Tidak membelok, tidak memberontak. Atau ulil amri. Kita berjamaah dengan kaum muslimin mentaati dalam amri dalam yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Maksudnya bukan ini namanya jamaah. Kalau keluar dari jamaah ini memberontak, jadi keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Itu artinya jamaah. Jadi jamaah yang pertama artinya sahabat, yang kedua kebenaran, yang ketiga diartikan dengan jamaah kaum muslimin. Artinya bukan jamaah kaum muslimin kelompok bukan, tapi maksudnya kepada ulil amri atau khalifah yang dibaiat yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin Ya, pun orang yang keluar dari situ, maka dia keluar dari jamaah. Ya, bukan jamaah muslimin. Indonesia ini ada jamaah muslimin, ada Islam jamaah, ada jamaah muslimin, ada jamaah dakwah, ada jamaah ini. Bukan bukan yang dimaksud bukan. Ini jamaah-jamaah yang menyimpang dari manhaj sunnah. Dan mereka membayar imamnya. Kalau tidak dibayar nanti matinya seperti bangai jahiliyah kata mereka. Akhirnya apa? Tambah banyak firqah-firqah. Bukan itu yang dimaksud. Yang jamaah. Bukan itu. Yang orang berkumpul sepakat menaati. Apakah dibentuknya khalifah, apakah raja, apakah dia presiden itu jamaah yang ada yang wajib taati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal karena ada di buku ini ada pembahasan. Poin-poin uh, tentang yang akhir-akhir dari buku ini Kemudian dikatakan oleh Imam Abu Syammah Syafi'i wafat tahun 665 Hijriah kata beliau perintah untuk berpegang pada jamaah maksudnya berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak karena kebenaran apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama yaitu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka Abdul bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa yakun wahdah. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendiri. Jadi ahlu sunnah yang berpegang pada sunnah Nabi, jamaah yang berpegang kepada pemahaman sahabat dan berpegang kepada kebenaran. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau di harus semua Jamaah orang yang berpegang teguh kepada keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, ilmu yang benar. Kemudian dia berpegang kepada pemahaman salah besar. Dia menolak semua bentuk syirikan dan menolak semua bentuk beda. Ini jamaah. Yang ada di kita di Indonesia itu ahli semuanya, jamaah, bukan semua jamaah. Tapi yang ada ahlul bid'ah wal iftiraq. Orang yang berbuat pidana berpecah belah. Di antara mereka berpecah belah. Tidak mengajak umat kepada tauhid tidak. Justru mereka mengajak kepada apa? Syirik. Antum tahu dan lihat, bukan tahu aja, dan antum lihat. Ya, di Indonesia pada bulan-bulan tertentu, yaitu ustadznya atau habibnya atau kiainya atau yang lain ngajak ziarah kubur wajib Antum Dan itu bukan satu bis. Sekali ziarah ratusan bis. Ada yang 10 bis, 20 bis, 50 bis. Dan di sana mereka Minta. Mereka ke sana minta. Ini ngajak orang kepada tauhid itu syirik. Syirik. Pantas ya dibilang harus sunnah jemaah? Ya bisa. Mereka mengajak kepada syirik. Kan? Belum lagi mereka mengadakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengajak kepada perkumpulan-perkumpulan bid'ah yang Nabi tidak cocok, tidak cocok. Maka nggak bisa dikatakan dia sebagai ada sunnah wal Meskipun sekedar nama aja, tapi pada jauh dari pemahaman ada sunnah wal Kemudian juga yang paling penting sama Allah, Al-Sunnah wal juga disebut dengan Al-Qa'ibah Al-Mansurah. Al-Qa'ibah Al-Mansurah. Nabi bersabda, "La tazalu qa'im, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man qadarahu wa la man khalafahu hatta ya'tiyahu amrullah wa hum 'ala dhalik." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Tidak mencelakai mereka, orang yang tidak menolong mereka, dan orang yang menjadi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang itu. Ini yang Taifah dan Mansurah. Taifah kelompok. Al-Mansurah dibilang orang? Allah. Artinya nanti ada tetap golongan yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi Yusuf Mendakwakan sunnah. Meskipun orang lain menyiasih, menyelisih mereka. Meskipun orang lain tidak mau menolong mereka, tapi mereka tetap teguh. Sampai dapat kenal. menunjukkan bahwa golongan yang selamat atau atau jamaah atau salafiyun atau orang akan tetap ada sampai hari ini Sampai tetap ada. Jadi mereka tidak membayar mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Jadi kita sekarang ini berpegang teguh pada kebenaran. Melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, menjauhkan syirik dan bid'ah. Orang banyak menyalahi kita, tidak membahayakan kita. karena Orang nggak menolong kita, dicaci maki, dicela, diusir, tidak menolong, dia Tetap mau akan tapi berpegang teguh pada kebenaran dengan pemahaman yang benar. Yang akan kita pada. Kemudian juga harus tahu zaman dikatakan juga huraba. Huraba itu artinya orang yang asing. Nabi bersabda, pada Islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba." Islam awalnya asing dan telah akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ghuraba di sini sahih dari Muslim dan sahabat Abu Hurairah. Di Guroba orang-orang asing itu perhatikan di sini disebutkan oleh Nabi SAW siapa yang dimaksud dengan Guroba itu orang asing itu siapa? Nabi menyebutkan Unasul salihuna fi unasi Sukin kathir mayasim akthar mimma yuti'uhu. Yang dikatakan Guroba itu orang-orang soleh Guroba itu orang-orang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang menaati mereka. Maka perhatikan ini, ahli sunnah wal jamaah atau Salatiyu atau orang taifah al-mansurah atau ghuraba, Nabi menjelaskan mereka itu orang saleh. Artinya orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, menjauhkan perbuatan maksiat. Ini orang yang soleh. Di tengah masyarakat yang banyak berbuat syirik, di tengah masyarakat yang berbuat bid'ah, di tengah masyarakat yang berbuat maksiat, orang yang mendurakai mereka lebih banyak mereka. Makanya ketika kita mendakwakan sunnah ini, sedikit yang mau ikut. Tapi kalau diajak pada bid'ah, banyak yang datang. Kalau yang tauhid sedikit yang ikut. Ini buruh bahasa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang asingnya Jawa ini. Mereka asing tentang akidahnya karena akidah mereka berbeda. Mereka asing tentang sholatnya karena mereka sholat sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan mereka sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka asing dalam segala macam dari Muqayyid dalam penampilannya dan segala dia apa masih? karena mereka menyalahi sunnah yang ini tidak menyalahi sunnah dianggap asing oleh masyarakat. Makanya kita harus perhatikan bahwa ahli sunnah itu selalu berusaha mengajak orang kepada kebaikan. Di sini disebutkan lagi Rasul bersabda lagi alladzina yuslihuna indah fasadin Dia yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Di tengah-tengah manusia yang sudah rusak. Dia tetap mendakwakan kepada manusia yang hak ini. Kalau aku bicara soal rusak, Pertama kali kerusakan berkaitan dengan apa? Tidak. Kalau kita bicara soal kerusakan pertama kali tentang apa? Kerusakan tentang apa? Tidak. Akidah. Ah, bukan soal ekonomi, bukan soal politik, bukan soal pemimpin, bukan soal yang lain. Pertama kali rusak akidah. Umat itu rusak akidahnya. Maka ahli sunnah secara berusaha mendawakan dakwah tauhid memperbaiki kerusakan akidah umat ini. Berbaik itu memperbaiki. Yang pertama kali perbaiki umat ini akidah. Makanya keliru kalau ada orang dai-dai yang mereka berdakwah memulai dakwahnya dengan politik atau dengan ekonomi atau bagaimana supaya ada perubahan tentang kepemimpinan. Ini salah. Salah, menyimpang dari manhaj para nabi dan rasul. Mesti yang dimulai dakwah itu tauhid. Karena ini asas. Kalau tauhid baik, contoh yang lain baik. Tapi kalau tauhidnya jelek, semuanya jelek. Rusak. Makanya seluruh nabi dakwahnya sama tauhid. Meskipun di tengah mereka banyak kerusakan, ada kerusakan moral. Seperti kaum Nabi Lut yang mereka liwa, homo, seks, sodomi. Tapi Nabi Lut terus mendakwakan dakwah tauhid. Di samping itu juga Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka tentang bahaya sendiri. <clears throat> Tapi yang asas adalah tauhid. Asas adalah tauhid. Jadi ini uh, perhatikan bahwa sunnah itu selalu yuslih memperbaiki. Dia tidak hanya sendiri aja baik, tapi dia memperbaiki orang lain. Mendakwah agar mereka agar kembali ke dalam quran dan Sunnah menurut Muhammad SAW. Ya sampai di sini karena kita lagi maghrib kita bersiap untuk sholat maghrib. Insya Allah nanti kita masuk bab kedua nanti pada Insya Insya Allah kita istirahat dulu. Nanti selanjutnya baru tanya jawab. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه تجد أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dan Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya manusia Jadi Allah menyebutkan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dibawa orang banyak bukan bulan Dan kalau kita lihat juga banyaknya orang, umumnya mereka berilmu atau mereka jahil. Kenyataan bahwa yang banyak itu jahil, yang banyak itu awam. Maka kalau ukuran benarnya dakwah itu dengan banyak yang hadir, dengan banyak orang awam dan tidak menyebutkan kepada kebenaran. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam kita berdakwah mengajak umat kepada pemahaman yang hak Al-Quran dan Sunnah dapatkan salam kepada pemahaman akidah dan sunnah wal Jamaah kepada mana ada sunnah wal Jamaah bukan soal banyak dan sedikitnya yang ikut hanya berapa orang saja dan masalah yang penting mana kita benar dakwah kita benar kalau yang ikut banyak alhamdulillah bersyukur Allah semakin banyak yang ikut dakwah ini batinnya. Jangan banyak tertipu. Jangan juga jujur bangga dengan banyaknya yang ikut kita. Karena kalau kita bangga dan jujur itu akan juga merusak amal kita dan juga bakal merusak dakwah kalau kita jujur dan bangga dan juga tertipu dengan banyaknya orang. Jangankan kita Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika perang Hunain. Itu para sahabat setiap perang jumlahnya sedikit, jumlah musuh banyak. Ketika waktu perang Hunain, umat Islam banyak, musuh sedikit. Tapi karena mereka kalah. Hampir, hampir kalah. Dikocar kacir pasukannya. Maka itu peringatan dari Allah Taala. Nah kita juga demikian bahwa dalam dakwah yang sampai itu yang hak yang benar dari yang Quran dan Sunnah. Umpamanya ikut sedikit tidak masalah dan kita nggak boleh e, merasa kecil hati dengan sedikitnya orang yang ikut dakwah kita. Kita bisa tempat di desa umpamanya yang itu cuma dua orang, tiga orang, lima orang tidak masalah. Awalnya dakwah itu sedikit, tapi insya Allah karena dakwah ini sesuai dengan fitrah manusia, dakwah salafin ini dakwah sunnah, dengan fitrah manusia mudah Dan juga dakwah ini dakwah rahmat, mengajak umat dan kasih sayang. Maka bertakwa banyak. Maka ketika Herodes bertanya kepada Sufyan, apakah pengikutnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Ketika bertanya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, apakah bertambah atau berkurang? Bertambah. Dakwah kita alhamdulillah bertambah. Dan orang masuk dengan kebenaran, ada orang masuk Bukan sekedar datang yang ingin mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya harus diperhatikan juga untuk para ustaz juga yang lainnya. Kalau seandainya kita satu itu sedikit, jangan dijawati. kok kita cuma sedikit, tapi terus dakwah dengan uh, lemah lembut, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar, kemudian juga dengan pengorbanan. Kita berikan buku-buku, kaset segala macam. Mudah-mudahan kita Seandainya pun mereka belum mau terima sabar, kita doakan mereka pada tidak ya Itu yang jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau guru pernah melakukan amal-amal yang kita lakukan dengan ria, kemudian kita tobat, apakah pahalanya kita dapat? Jadi kita serahkan kepada Allah tidak diterima obatnya Allah. Itu yang Sebab ada yang tadi eh, pagi saya sampaikan, ada orang-orang yang dia beramal Tidak sempat dia tobat. Dipanaskan neraka untuk mereka. Mulia bila nasallahu sama api. Makanya kalau kita terbetik ria atau sumah dan kita beramal segera tobat kepada Allah Taala. Dan memang harus kita berusaha bagaimana supaya ikhlas dan ikhlas itu berat, sulit. Sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, "Ma 'alaitu syai'an ashadda 'alayya min tidak ada sesuatu yang paling berat itu aku lawan dengannya. Kenapa? Berubah-ubah niatnya. Dan kita berjuang bagaimana supaya kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari akhwat ini. Bagaimana menjaga amal untuk tetap dapatkan ikhlas karena Allah karena masih banyak diiringi dengan urusan-urusan dunia? Jadi ya, ini oh, oh, masalah penting, masalah ikhlas ini. Kita harus berusaha membersihkan hati kita dari pria, dari keinginan-keinginan terhadap ujian, sanjungan, atau tujuan dunia. Orang belajar aja belajar aja dengan ilmu. Kalau dia mengharapkan uang, mengharapkan dunia, mengharapkan ujian, mengharapkan sanjungan, dia akan mencium apa Apalagi kalau dia berdakwah atau dia menjadi imam atau dia baca Quran atau yang lainnya atau melakukan amal soleh yang lain harus Allah Nabi bersabda man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi Allah la yata'allamu illa yusiba bihi ardan min ad-dunya lam yashraq al qiyamah barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah Dalam sampai ilmu ya. Menuntut ilmu yang mestinya karena Allah Tapi dia menuntut ilmu Bukan karena Allah Dia mengharapkan sesuatu dari dunia Maka dia tidak akan mencium Allah SWT pada kiamat Waliyahzubillah Di sini disampaikan oleh Syuhat tadi Dalam sahih Jami Sahih Dari Tolib Baca dan lainnya Ini ada kita harus belajar Untuk ilmu karena Allah SWT Itulah bahwa nama masalah yang perlu diperhatikan di sini. Bagaimana sebaiknya bisa ikhlas? Ya, kita harus tawar, berusaha, dan harus kita ingat bahwa Allah SWT memberikan kita untuk ikhlas. Alhamdulillah, kita sama puji. Yang kedua, kita ingat bahwa ria itu ada manfaatnya. Dan ditinggalkan oleh Allah dan akan ada amal kita akan ditolak dan tidak terima. Yang ketiga yang harus kita ingat bahwa yang memiliki pahala dan ganjaran Allah yang memiliki surga neraka Allah kenapa harus oleh karena manusia manusia nggak bisa bikin ganjaran manusia nggak bisa bikin pahala kita beramal yang bikin pahala adalah Allah bukan manusia kemudian yang kita ingat juga akibat dari dia azabnya dari terimanya amal dengan itu kita harus terus ikhlas yang selanjutnya bahwa kita ingat bagaimana dulu Rasulullah dan sahabatnya melakukan amal ikhlas karena Allah Ikhlas memang sulit, tapi kan berusaha bagaimana supaya ikhlas. Dan setan terus menggoda anak Adam. Dan banyak orang-orang yang sholat digoda dengan ini. Ketidakikhlasan dia. Banyak orang-orang sholat digoda dengan ini. Oleh syaitan. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana supaya supaya ikhlas. berjamaah menopot oleh sebagian ulama kiai yang pikir berjamaah dalam Islam tidak ada tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW tidak pernah mencontohkan pikir dengan para sahabat berjamaah baca subhanallah rame-rame bila rame-rame la tidak pernah ada dalam satu riwayat tidak pernah ada tidak pernah ada kemudian juga Eh, di zaman Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang yang melakukan dikir dalam berjamaah di masjid Kufa ditegur dengan keras ditegur dengan keras dan kalian menghitung kesalahan kalian dia menghitung dengan biji siapa yang kalian itu? zikir kenapa kalian tidak menghitung kesalahan kalian Allah tidak akan menyanyikan nama soal kalian Kemudian mereka rapat lagi, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan dengan kebaikan. Jawab oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, wa min muridil khairi dan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang mendaki kebaikan, dia tidak sesuai dengan sunnah. Banyak orang niatnya baik, tapi harus sesuai sunnah karena tidak cukup niatnya baik. Dua syarat ibadah, ikhlas dan ketiga, Dia betul maunya ikhlas, tapi dia maka ditunggu dengan keras oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu zikir berjamaah. Dan riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam ad ini dalam sanadnya. Dan di situ juga dalam riwayat itu menunjukkan apa? Abu Mas'ud memakai dalil dengan bahasa para sahabat. Sahabat paling masih hidup. Kenapa kalian mengerjakan seperti ini? Maka diambil oleh para ulama tentang bahwa manhaj para sahabat itu wajib kita ikuti. Manhaj para sahabat itu wajib kita Pertanyaan, kenapa Al-Quran diturunkan di tanah Arab? Bapak Rasul diangkat ke bangsa Arab? Ini Allah swt yang menurunkan demikian. Mesti pertanyaan bukan kepada saya. Salah alamat pertanyaan. Mesti ya Allah turunkan bangsa Arab. Alamat bukan saya saya pertanyaan. Allah nggak boleh tentang apa yang Allah Allah mengutamakan sebagian ini yang sebagian yang lainnya. Kebetulan di Indonesia, di ini masih Jawa. Sudah nggak enak didengar. Tapi ini jelas ada hikmahnya. Semua orang Rasul di bangsa Arab dan dia adalah keturunan yang mulia, keturunan yang mulia. Semua Rasul Rasul adalah keturunan yang mulia. Dan semuanya lahir dan menikah Meskipun ada di antara eh, bapak-bapak mereka yang bawa mereka kafir, tapi semua lahir dalam keadaan mereka akhir dari pernikahan, tidak adalah lahir dari persinahan. Dan semua orang yang baik, dari suku yang baik, dari bangsa yang baik. Kemudian e, diturunkan juga rasul-rasul ini dari bangsa Arab, karena mereka punya keutamaan kemudian. Dari bangsa yang paling mulia itu yang Quraisy, suku yang paling mulia Quraisy. Nabi dari Quraisy Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi yang jadi khalifah pun dari Quraisy maka ulama itu semuanya Quraisy dan Quraisy punya keutamaan banyak sekali dia punya kekuatan lebih dari laki-laki yang lain punya kecerdasan lebih dari laki-laki yang lain punya amanah lebih dari yang lain itu pun yang disebutkan para ulama keutamaan Quraisy maka imam dari Quraisy kami bersabda ala imam dari Quraisy imam-imam itu harus dari Quraisy. Ulama Rasyidin semua Quraisy. Jadi jangan susah. Makanya Allah sebutkan nama Al-Quran satu bangsa. Dari ilali Quraisy. Tidak lagi apa ya? Nama Al-Quran satu Bangsa Quraisy. Artinya ini kehendak itu ada hikmahnya yang banyak yang kita belum tahu hikmah Sebagian yang kita tahu, dan sebagian besar kita tahu. Apakah boleh wanita itu membayar yang meminta? Boleh. Ada di masalah para ulama tentang masalah ini. Aisyah juga mendukung banyak para sahabat yang mendukung Aisyah radhiyallahu anha. Artinya wanita juga berhak untuk al-amru bin ma'ruf kalau tidak, bagaimana dia menegur suaminya kalau suaminya salah? Menegur orang tuanya kalau orang tuanya salah dan yang lainnya. Dia ya, harus tetap ada. Cuma syarat-syaratnya harus terpenuhi. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada syarat-syaratnya. Artinya mesti ada orang yang mendakwahkan dengan lemah lembut, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan kemampuan dan kesabaran. Jadi syaratnya banyak disebutkan oleh para ulama dan harus menimbulkan masalah dia harus menimbang antara maslahat dan mafsadah. Jangan sampai menimbulkan mafsadah. Ada juga perempuan yang semangat yang amar ma'ruf nahi mungkar yang akhirnya menimbulkan mafsadah. Perhatikan, ada seorang wanita yang dia sudah ngaji. Dia pakai jilbab rapi, suaminya belum ngaji. Suaminya jauh dari agama. Tapi si perempuan terus memaksakan suaminya harus ikut kepada sunnah. Bagus, tapi dia sabar. Dia sabar. kan bertahan dari al ahad al wahyu. Suaminya sholat, hampir masih sholat. Tapi di harus masjid itu mampu untuk masjid. Dipaksakan, dipaksakan, yang terjadi berkosan. Ribut setiap hari. Ribut dan ribut, akhirnya terjadi. Dan ini terjadi, Pak. Terjadi. Jadi, amal malu, naik muka, dan wanita boleh. Tetapi harus lihat kepada maslahat dan mafsadat itu juga sekedar hikmah dan kesabaran. Bolehkah kita wanita-wanita ini mengikutinya? Eh, bukan wanita itu mengikuti ini, Meskipun yang banyak akhwat ini mengikuti pengajian-pengajian yang tidak mengikuti masalah tidak boleh. Jadi ya, kalau kita tidak mengikuti masalah kita boleh kita ikut. Sebab nanti akan masuk syubhat atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang Makanya kemungkinan dan sulit untuk disari. Kita jangan merasa kalau kita yakin bahwa insya Allah kita nggak akan terpengaruh dengan syubhat yang ada, dengan ceramah mereka insya Allah Dari mana? Kata manusia Siapa? Kata para ulama, yang terakhir Imam Al-Dhahabi, kata Imam Al-Dhahabi, Al-Qulubu da'ifah wa syubah khatah wa syubah Artinya hati manusia itu lemah, tapi syubah selalu menyambar. Dan banyak orang yang kemudian masuk syubhat dan membenarkan cara si dai, si ustaz yang tidak mengikuti mana salam ini untuk dia dari sini, nama wahyu bidah, kenapa sering hampir dengan alasan yang tidak enak dengan teman, alasan yang untuk menyambung hubungan, menjaga hubungan dengan teman-teman yang ada di sini atau yang lainnya. Kita punya sikap. Sebagaimana mereka pun punya sikap. Ketika kita undang untuk ngaji, mereka pun mengundang. Kita punya sikap kita tidak memang pengajian yang memang tidak mengikuti mana salat. Untuk apa? Untuk apa? Keselamatan akidah kita, keselamatan mana kita. Untuk juga keselamatan hati kita. Jangan sampai masuk syubhat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau masuk syubhat, karena apa yang disampaikan mereka sudah ada di kajian-kajian kita. Yang dasarnya kalau sekali bab ini berkaitan dengan kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi apa kaidah-kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil? Apa saja kaidah-kaidahnya dan juga apa saja eh, prinsip-prinsip ahli sunnah berjamaah Yang pertama, sumber akidah adalah kitab Allah, itu Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Perhatikan kaidah dan prinsip ahli sunnah <clears throat> bahwa jamaah dalam mengambil keputusan. Ini kaidah-kaidah ini penting untuk kita seumur kita dalam kita mengaji, dalam kita mengkaji, dalam kita menuntut ilmu. Ini kaidah ini di mana saja kita mengaji dan kepada siapa kita mengaji, kaidah ini harus kita pegang. Yaitu super akidah Kenapa saya sebutkan sebuah akidah? Karena kita membahas syarah akidah. Kitab ini membahas tentang syarah akidah harus wal jamaah. Maka saya sebutkan akidah. Meskipun bahwa Al-Quran semua sumber dari masalah akidah, masalah hukum dan yang lainnya. Sebutkan akidah karena kita membahas syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Sumber akidah kita Allah Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah SAW dan ijma salaf saleh. Dalil ketika kita berbicara soal akidah tentang masalah yang lain atau yang lainnya tentang akan iman, tentang akan Islam, tentang uh, yang lain tentang ikhwah dan segala macam, ya harus kembali kepada Quran. Ada nggak dalilnya di Quran? Kalau tidak ada, nggak boleh Dalilnya di Sunnah ada atau tidak? Ini penting, ikhwan fillah, Allah, kita berpegang kepada dalil. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana bahwa manhaj salaf ini mengajarkan orang mengambil dalil. Bukan apa kata orang, bukan kata guru, bukan kata ustaz. Tapi dalil. Dalilnya ada atau tidak? Makanya ketika orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka itu mengatakan bahwa mereka yang berhak masuk surga. Orang Yahudi, Nasrani, mereka mengatakan kita berhak masuk surga. Allah minta dalil, mana dalilnya? وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah mereka orang-orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga Orang Yahudi mengatakan dia akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyah. Itu amalan mereka. Qul hal burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana hujah kamu, mana bukti kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang benar. Ya, agama Islam agama dalil, agama hujah. Oleh sebab dalil yang ada lain di dalam Quran, Sunnah. Ini penting. Makanya ketika ada ustaz berbicara atau dari dari dari mana? Dari agama kita. Qul hatu burhanakum itu kuntum shadiqin. Katakan mana bukti kamu? Mana dari kamu? Jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu orang yang jujur. Makanya kita tidak boleh ikut kepada siapa pun juga kecuali dengan dalil. Perhatikan ini prinsip dalam kita mengaji, dalam kita Gak boleh kita ikut. Tidak boleh kita melaksanakan amal kecuali dengan dari Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra, surah Bani Isra ayat 36, Wala la ma lai laka bihi 'ilmun, inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Dan kamu itu apa yang kamu tidak tahu. Jadi pendengaran mata dan hati akan Allah. Makanya ini agama ini agama dalil. Kalau bukan dalil, Quran. Memang quran Mana dalil Quran? Kemudian yang kedua sunnah. Dalil dari sunnah mana? Dalil. Dan Quran dengan sunnah untuk perhatikan, nggak boleh dibedakan. Sama kedudukannya dalam memperedahkan ilmu, keyakinan, hujah dan amal. Sama. Nggak boleh dibedakan. Sama. Dan Quran dan Sunnah nggak bertentangan sama namanya. Kemudian satu ijma, ijma salafus besar. Kenapa disebutkan ijma salafus besar? Karena ijmanya mereka masuk ijma'nya para sahabat maksum namun ijma yang lain tidak maksum makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam inna Allah la yajma'u hadihi ummati 'ala sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini itu para sahabat yang atas Allah tidak mengumpulkan para sahabat umat itu bersama mereka tidak mengumpulkan dia Mereka ijma mereka masuk, Ijmanya sahabat masuk, Tapi individu sahabat tidak masuk. Ijma yang mereka masuk, individu sahabat tidak masuk. Harus kembali pada eh, Quran, Sunnah dan juga ijma salaf saleh. Karena ijma yang mereka masuk, Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamastaku biha wa 'addu 'alayha min nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dalam al-hudan pada sunnah dan sunnah para khalifah yang pimpinan lurus pegang erat-erat gigit dengan gerakan kalian jauhkan dari kalian dari setiap hal-hal yang baru agama ini karena setiap yang baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat ini tiga, Quran, Sunnah, Ijma Kalau orang mengatakan kias gimana kedudukannya? Kias ada, tapi dalam masalah akidah nggak boleh kias. Gak ada kias sama masalah akidah. Seperti yang disebutkan oleh Pak Imam, bertanya oleh Imam dan Bahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Karena Allah tidak jadi kiaskan dengan makhluknya. Allah nggak jadi kiaskan makhluknya. Nggak bisa dianalogikan. Jadi kias ada, dalam masalah fikih ada kias. Dalam masalah fikih ada kias dan digunakan ketika memang kita membutuhkan. Tetap ada. Bukan semuanya ada kias, tapi kias itu ada. Kita tidak seperti pendapatnya Allah zahir Ibnu Hazm. berpendapat tidak ada kias sama sekali. Tidak kias. Kalau sunnah mengatakan ada kias. Dalam masalah fikih ada kias. Tapi untuk masalah akidah ada kias. Bahwa Allah tidak bisa kias dengan Allah dunia. yang bisa dikiaskan, nggak bisa ya. Jadi ini sumber akidah ketika kita berbicara soal akidah maupun yang lainnya dalilnya mana semuanya Quran mendalil. Kemudian yang kedua sunnah Nabi yang sahih. Kemudian ada nggak ijma dari salaf salaf. Yang kedua kaidah prinsip yang kedua itu setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ya, setiap sunnah Nabi yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Sesungguhnya di kutubnya hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung atau hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Jadi hadis ahad hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Jadi kadang-kadang diriwayatkan dengan satu sanad, dua sanad, tiga sanad atau lebih, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Kadang dia hadisnya gharib. Terkadang aziz, terkadang masyhur. Tapi tidak sampai derajat mutawatir. Itu istilah-istilah dalam mustalah hadis. Tapi yang antum perhatikan di sini, oh sunnah Nabi SAW itu wajib kita terima, nggak boleh dibedakan. Oh kalau dari Quran kita terima, nggak masalah akidah, dan masalah yang lainnya. Kalau dari sunnah nggak bisa kalau cuma hadisnya diriwayatkan oleh umpamanya satu sanad saja oleh Imam Bukhari atau Muslim saja atau umpamanya oleh Abu Dawud, lagi Abu Dawud atau Tirmidzi atau yang lainnya oleh mereka. Itu kita nggak terima ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah oleh mereka. Mereka ini maksudnya firqah-firqah yang sesat seperti Mu'tazilah dan yang lainnya. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan wajib diterima karena apa yang disabdakan Rasulullah selama itu sahih sama dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran dalam menentukan hukum, keyakinan dan yang lainnya. Karena Rasulullah Rasulullah Alaihi diberikan oleh Allah Al-Quran dan juga as bersama-sama dalam hadis yang sahih yang diberikan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, ala inni utitul kitab ya. wa mithlahu ma'ahu Tawilah aku diberikan Alkitab yang Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran itu Rasulullah. Dan berarti yang lain sama dengan sahabat yang sama dari Miqdah bin Ma'di Kariba. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Al-Quran yang sama dengan Al-Quran. Quran dan Rasul sama. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dia wajar kepada sahabat memiliki Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada mereka para sahabat Al-Quran dengan hikmah itu As-Sunnah. Makanya apa yang datang dari sunnah wajib diterima, nggak boleh dipilah-pilah, nggak boleh dipilih-pilih. Oh ini mutawatir kita terima, ini ahad kita nggak terima. Dia boleh. Berarti Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu Apa saja yang datang Rasul kamu ambil, ya larang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang Rasul ambil. Selama riwayat itu sahih, kamu ambil. Apakah cuma periwayatnya cuma satu sana, atau dua, atau tiga, atau lebih? Meskipun tidak mutawatir, tetap wajib diterima. Kenapa dibahas seperti ini oleh para ulama? Yang pertama kali membahas tentang hadis ahad pertama kali Imam Syafi'i rahimahullah berkuasa 13 abad yang lalu. Imam Syafi'i dan kitabnya Ar-Risalah karena sudah mulai timbul bibit-bibit Mu'tazilah pada zaman itu. Yang mengatakan kalau hadis mutawatir kita terima, kalau ahad tidak terima. Dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah rahmat Wasi'ah dalam kitabnya Risalah. mana Dan panjang dia bantah dalam kitabnya Risalah. Oh, wajib ahad wajib diterima. Dan firqah ini akan terus sampai sekarang. Kalau antum pernah mendengar disebut di Indonesia, ini asalnya dari negeri Arab, disebut tahrir itu Dari Syam, kemudian berkembang kemana-mana, termasuk di Indonesia, disebut قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليل منه معتزلة العصر معتزلة من الزمن معتزلة العصر معتزلة من الزمن جماعة تابلي قال الشيخ الألباني صوفية العصر صوفية كما سكرنا jadi معتزلة Mu'tazila Mu'tazila dia menggunakan akal, mensucikan akal, takdisul akal. Apa yang sesuatu akal diterima, yang dengan akal ditolak oleh dia. Itu mutasi. Termasuk itu tahlil. Maka nah, ini penting dalam kita mengkaji. Jangan boleh tolak satu pun hadis kalau itu Selama itu sahih riwayatnya wajib diterima. Wajib diterima. Eh, makanya kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita pakai semua. Dan ini dibahas dalam para ulama kaitan dengan akidah. Karena mereka tidak menolak hadis yang berkaitan dengan akidah seperti tentang ayat Allah di mana Allah. Hadisnya sampai khawatir Di mana Allah itu? Hadis budak, hadis jariah. Yang Nabi katakan Allah bisa mereka tolak. Karena kata mereka tidak mutawatir. Tentang nuzul Allah turun di dunia setiap malam. Mereka tolak hadis itu. Karena mereka katakan tidak mutawatir. Jadi masalah akidah, masalah yang penting kita wajib terima semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan apakah itu mutawatir atau ahad kita wajib terima semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Selama Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga. Ini tentang yang kedua tentang masalah sunnah. Saya bahas panjang lebar tentang sunnah ini dalam buku saya kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Jadi sudah saya bahas, saya juga bantah di situ bukan hanya Mu'tazilah aja termasuk pendapatnya Syiah dan yang lain saya bantah di situ buku itu bukan sunnah dalam syariat Islam. Termasuk pendapat yang Tahrir dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya pemahaman salah saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab jika hal tersebut sudah benar maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa yang ketiga poin yang ketiga itu yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu masalah Quran jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran, ya Quran yang menjelaskan. Atau nggak ada di Quran, Quran dijelaskan dengan Sunnah. Atau Quran dijelaskan dengan penjelasan salah satu soleh dan tidak bertentangan. Ini berarti kan? Quran dijelaskan dengan Quran. Saya ambil contoh, Quran dijelaskan dengan Quran. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika al amn wa hum Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Mereka mendapat rasa aman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dan kezaliman. ikalah lahumul amnu tentu Mereka dapat tunjuk dan mereka dapat rasa aman dan tunjuk. Dalam surah Al-An'am ayat 82. Kemudian dijelaskan dalam surah Luqman ketika para sahabat yang Rasulullah siapa di antara kita tidak zalim? Semua kita pun zalim. Ketika turun ayat itu sahabat mengatakan semua siapa di antara kita tidak berbuat zalim? Semua kita pernah berbuat zalim menzolimi diri sendiri. Kata Nabi, tidakkah kau baca perkataan nabi Saleh, Kata yang saleh, itu Luqman. Wa lukman Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingat Kalau Luqman berkata kepada wahai anakku jangan kau membuat syirik karena syirik itu kezaliman yang besar. Jadi ayat ini surah Al-An'am dengan surah Luqman jadi artinya apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Mereka mendapat rasa aman dan mereka mendapat itu. Quran dia artinya Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran dan banyak yang seperti itu dalam Quran. Quran dijelaskan dengan dengan Quran. Kemudian di Quran dijelaskan dengan Sunnah Nabi SAW. Jadi banyak karena Quran itu membutuhkan penjelasan. Harus dijelaskan. Yang menjelaskannya Rasulullah SAW. Dan Nabi diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa kitab kita Bawa keterangan-keterangan dalam kitab dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad agar agar kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Diturunkan Quran untuk dijelaskan. Maka Nabi menjelaskan Quran kepada para sahabat Radwan Fahim. Kemudian setelah itu Quran dan Sunnah dijelaskan dengan penjelasan para sahabat. Karena mereka yang lebih paham Al-Quran, mereka yang paham sunnah. Jadi kalau orang mau menafsirkan Quran, dia ya bagaimana sahabat menafsirkan Quran? Mereka lebih paham. Gak boleh orang dengan rohnya dengan pendapat yang tidak boleh. Sampai contoh, ya. Kalau ada penafsiran dari para sahabat, ini menjadi syukur Islam, ilmiah. Dalam kitabnya Muqaddimah fi Usul Tafsir, maka beliau kalau ada pendapat dua sahabat nggak boleh tambah yang tiga. Kalau ada tiga pendapat sahabat nggak boleh tambah yang empat. Kalau ada empat nggak boleh tambah yang lima. Cukup kita ambil yang rajin dari pendapat mereka. Kalau empat empatnya bisa digabung, ya digabung semuanya. Nggak berkenan. Ada pendapat sahabat, ada tabi'in menjelaskan satu ayat, maka kita ambil sambil contoh yang diambil semuanya yang antum baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus dijelaskan oleh al yang Ibnu dan tafsirnya tentang ayat ini ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim yang pertama yaitu al-haq, kebenaran. Yang kedua di antara sahabat ada yang menafsirkan al-Islam, yang ketiga, di antara ada yang menafsirkan dengan Al-Quran. Yang keempat, ada tabi'in yang menafsirkan As-Siratul Mustaqim dengan Abu Bakar wa Umar. Kata Al-Hafidh Kathir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, empat ini tidak bertentangan. Dia ambil semua. Tidak bertentangan. Apa? Menggabungnya bagaimana? dijelaskan bahwa orang dijelaskan oleh para ulama sebenarnya bahwa orang yang mencari kebenaran kebenaran itu ada dalam Islam. Jadi Islam atau mustahil diartikan yang pertama kebenaran, yang kedua Islam, yang ketiga Quran, yang keempat Abu Bakar wa Umar. Sudah pernah. Orang yang mencari kebenaran kebenaran ada dalam Al-Quran. Eh, benar ada dalam Islam. Islam itu sumbernya Quran, kalau disebutin Quran, tidak bisa langsung. Nggak bisa Quran berdiri sendiri, harus dengan sunnah. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan sunnah. Karena sunnah menjelaskan Quran. Yaitu keempat, Quran dan sunnah ini dijelaskan oleh para sahabat. Dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat dua. Abu Bakar, Umar tokohnya para sahabat. Ada satu hadis Nabi bersabda iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar dalam hal mengikuti dua orang sudah wafat yaitu Abu Bakar dan Umar tokohnya para sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu tapi bukan hanya Abu Bakar Umar maksudnya orang Rasyidin yang harus diikuti dan dasar hadis Irbad bin Sariyah ma'alikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ini Anda perhatikan bahwa Quran ditafsirkan oleh para sahabat dan bagaimana? Nanti ada juga yang penafsirannya berbeda. Ya kita lihat yang mana yang rajin dari keduanya menurut penjelasan ulama ahli tafsir. Dan juga riwayat yang mana yang sahih, riwayat yang kita ambil. Tafsir yang paling bagus, yang pertama itu tafsir Imam Al-Muqasiri Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Kemudian setelah itu tafsir Ibnu Katsir baru nanti yang lain. Dan eh, bukan saya alhamdulillah sudah terjemah, tapi maksudnya sudah. Antum beli, antum baca manfaat. Jadi mereka tahu apa sih isi Al-Quran itu apa. Yang selama ini yang tiap hari kita baca, seumur hidup kita, isinya kita tahu, tafsirnya tahu. Jadi ini penjelasan jadi bahwa yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran, Sunnah Nabi, Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian penjelasan salafus salih mantap Ini penting karena sekarang banyak orang-orang menafsirkan Quran dengan apa? Dengan rahimnya, dengan pendapatnya. Makanya kita tanya kepada siapa saja, apakah dia seorang ulama, seorang syekh, ketika anda menafsirkan Quran ini dengan rayu atau siapa? Tentunya siapa? Menafsirkan. Yang berhak menafsirkan orang-orang yang alim, yang memasai Quran dan Sunnah, dia hafal Quran, dia hafal sunnah, dan dia paham tentang ilmu nasakh. Nasi wal mansuh, dia paham tentang bahasa Arab, dia paham tentang <clears throat> tentang eh, sebab nuzul ayat dan yang lainnya dia harus paham. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Gak ya, bisa mengatakan bahwa pendapat saya begini, pendapat saya begini. Atau ulama itu berhak. Itu orang-orang yang betul-betul alim, yang mengikuti pemahaman Rasul. Maka saya sebutkan di sini yaitu dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Itu jejak para sahabat. Sampai dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak benar lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan bahasa. Saya ambil contoh. Istiwa dalam bahasa Arab berkaitan dengan akidah. Istiwa ia diartikan dengan persembahan. Enggak ada istiwa dalam bahasa Arab bermakna istaula. Berkuasa tidak ada bahasa Arab. Diartikan demikian. Maka kita lihat penjelasan Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in menjelaskan tentang istiwa dengan bersemayam dan tidak ada seorang pun dari mereka menafsirkan dengan arti istaulah kalau ahli bid'ah menafsirkan dengan berkuasa Allah berkuasa di atas arus Jadi pendapat yang sesat dan menyesatkan Allah berfirman Ar-Rahman al istawa Allah bersemayam dan atas sudah kita wajib mendapatkan Allah bersemayam di atas arus kalau orang tapi Allah mengatakan demikian kita wajib menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah Rasulullah. Wajib kita iman. Gak boleh bertanya tentang bagaimana Allah istiwa. Tidak boleh. Menanyakan tentang bagaimana Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah di Masjid Nabawi Imam berhijrah ditanya kaifal istiwa bagaimana Allah istiwa dan Imam Malik menurut penjelasan Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu fatwanya, Imam Malik tunduk. Sampai berkeringat kenapa? Belum pernah ada yang bertanya tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat nggak pernah ada tanya apalagi tentang zat Allah. nggak ada seorang pun dari sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana sifat Allah. Apalagi zat Allah. nggak ada seorang pun bertanya, tidak ada dari sahabat. Makanya karena nggak pernah ada pertanyaan demikian, ya, Imam Malik tunjuk. Bagaimana istimewanya Allah? Ini bukan mengenai sifat Allah. Allah istimewa. Gak boleh tanya tentang bagaimana. Imam Malik kan mengangkat kepalanya, Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa ma'lum dalam bahasa Arab bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Wal tentang kaifiatnya kita nggak tahu. Bagaimana Allah ya? Tidak tahu. Wal iman wajib, wajib mengimaninya wajib. Wasu aluan beda. Dan pertanyaan tentang itu adalah bid'ah. Tapi memang keluarkan orang itu dari majlis ini. Buat Karena bibit tiga. Belum pernah ada orang bertanya tentang kaifiat. Maka nggak boleh bertanya tentang kaifiat. Sifat Allah, apalagi zat Allah. Enggak boleh bertanya bagaimana zat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Sifatnya enggak boleh kan? Enggak istiwa. Memang orang bertanya, Allah punya dua tangan, tangan Allah bagaimana enggak boleh? Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah tidak boleh orang bertanya. Nah, Allah turun ke langit dunia, bagaimana turunnya enggak boleh. Tentang kaifiat enggak boleh ditanya. Karena enggak ada seorang pun sahabat bertanya tentang masalah itu. Kita wajib mengimani. Nah, dalam pas penjelasan para ulama salah, istiwa, istiwa. Nggak ada yang mengatakan bahwa oh, istiwa itu istiwa. Nah, ini pemahaman mereka kan, Secara bahasa dan juga secara pemahaman demikian. Kalau orang mengatakan menurut bahasa bisa diartikan dua, kita artikan secara hakiki. Umpamanya begini, yang berkaitan dengan sifat Allah juga. Ya Allah tangan Allah. Tangan dari Allah tangan. Dalam bahasa Arab, yajur bisa juga diartikan dengan kekuatan. Dalam bahasa Arab. yajur dalam bahasa Arab bisa diartikan juga dengan nikmat. Dalam bahasa Arab. Tapi bicara tentang sifat Allah tidak boleh ditakwil. Nanti artinya lagi, lagi. Ya tak tangan Allah. Ya tangan Allah. Tidak boleh diartikan dengan nikmat Allah. Nggak boleh. Nggak boleh diartikan dengan kekuatan tidak boleh. Jadi penjelasan tentang masalah ini kita harus merujuk bagaimana penjelasan para ulama salah tentang masalah ini. Tidak boleh dengan royu, makanya ahli bid'ah sesat di sini. Mereka menafsirkan dengan royu sesat. Kemudian yang keempat, yang keempat prinsip-prinsip utama dalam agama usuluddin semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup sebagaimana firman Allah SWT Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah wujudkan nikmatku atasmu Bukan nikmat nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi bagimu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna. Sempurna. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tidak boleh mengadang sesuatu yang baru agama. Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat." Barang siapa mengadakan sesuatu yang batal agama kami, merusak agama kami yang tidak contohnya, maka tertolak. Ada sahih Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dakhal bidin azabullah. Tentu perhatikan agama Islam sudah sempurna. Semuanya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Lengkap. Makanya dikatakan oleh kaum musyrikin kepada Salman Al-Khair, Salman al farsi radhiyallahu anhu warda. Ketika ditanya, apakah nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Berarti kalau musyrikin nanya ke sana. Apakah Nabi kamu mengajarkan kamu segala sesuatu atau khiraah sampai tentang tata cara buang air? Apa jawab sama? Ajar. Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami sampai tentang tata cara buang air. Tak boleh buang air itu menghadap ke kiblat. Enggak kiblat dan juga tentang istinja dia harus bersih dan yang lainnya diajarkan ya, lengkap oleh Rasulullah SAW kalau tentang adab buang air Nabi ajarkan kepada para sahabat nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang akidah tentang tauhid tentang manhaj nggak mungkin Nabi ngajarkan Nabi sudah ajarkan semuanya kepada para sahabat para Jadi, wajiban kita mengikut Makanya Islam sudah sempurna. Jadi prinsip agama semuanya sudah sempurna. Gak boleh orang mengajak sesuatu yang baru lagi. Maka gak ada golong-golongan, gak ada firqoh, gak ada aliran. Apalagi seperti orang-orang tasawuf membagi lagi agama menjadi apa? Syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ini semuanya bid'ah. Tidak ada dalam Allah, tidak ada dalam sahabat. Mereka ingin bagi-bagi manusia untuk melepaskan tanggung jawab dan ibadah kepada Allah SWT. Bahkan sampai mereka mengatakan kalau sudah sampai hakikat marifat nggak perlu lagi sholat, karena dia sudah mencapai derajat wali. Bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Wali itu ada dua. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Nabi sebutkan. Yaitu ada wali Allah, ada wali syaitan. Dan eh, Syekhul Islam punya buku judulnya Al-Furqanu Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Mereka mengatakan kalau sudah derajatnya wali, kata mereka ini, ada orang-orang mereka tasawuf dan tasawuf bukan dari Islam. Tasawuf bukan dari Islam. Tarekat bukan dari Islam. Dan ada saya jelaskan di buku ini jelaskan. Bukan dari Islam. Yang mas dimasukkan ke dalam Islam. Kalau sudah sampai derajat itu, udah nggak boleh lagi sholat, nggak perlu lagi puasa. Ketika ditanya, di mana sholatnya di Mekah? Loh, beda waktunya dengan dengan empat jam. Kalau di Indonesia beda empat jam dengan Mekah. Sholatnya di Mekah dari mana? Keterangan yang demikian Banyak lagi yang lain yang dilakukan oleh mereka yang menentang eh, apa meninggalkan syariat ini dianggap oleh orang-orang awam sebagai wajib. Ya bunga kan orang Jelasnya sholat, tidak sholat. Orang tidak sholat dihukumi kafir oleh sebagian ulama. orang orang dia melakukan perbuatan dosa besar lebih besar dari zina, lebih besar dari minum khamar, lebih besar dari yang lain. Tapi tidak dikafirkan. Ini yang seperti ini dia lakukan. Akal yang mana yang bisa terima? Makanya kembali kita bahwa dari Islam itu tentang koreko atau firko atau golongan atau yang lainnya. Semua itu lengkap Islam itu sempurna. Sudah kita wajib kembali ke Al-Quran dan Sunnah menurut masalah masalah itu. Jangan lagi ada kelompok-kelompok, jangan lagi ada golongan, jangan lagi ada aliran. Ya. Kembali lagi kepada pemahaman Islam yang murni yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang berbau agama yang tidak dicontoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Tidak boleh. Ya, seperti itu masuk, filsafat masuk, filsafat dari Yunani masukkan ke dalam Islam. Jadi itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kalam dimasukkan, oh itu adalah bicara soal akidah sama dengan ilmu kalam. Ini juga sesat. Bukan dari Islam. Itu perkataan para imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya. Sampai kata Imam Syafi'i orang yang belajar mukalam itu harus di dipecut, diseret ya dengan yang otak kemudian dipecut supaya dia kapok. Sampai begitu hukumannya. Artinya berbicara tentang nama sifat Allah bukan dengan dalil, dengan perkataan mereka dan roh mereka itu kalah. Sama dengan ilmu filsafat juga demikian dengan roh. Itu diajarkan di sekolah-sekolah, di pondok-pondok tentang ilmu kalam. Bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Filsafat ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian lagi dimasukkan yang lain lagi ajaran lain ke dalam Islam yang bukan dari Islam. Makanya ini semua prinsip agama sudah lengkap, nggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama. Ini penting. Ketika ada orang-orang yang ceramah atau dia menulis buku atau yang lainnya yang menyimpang jangan kita baca. Bertentangan. Kalau sudah kita tahu bahwa dia orangnya dari Syiah atau dari Mu'tazilah atau dari Torekot, jangan dibaca. Tidak ada manfaat sama sekali. Karena Islam sudah sempurna, tidak ada lagi yang baru dapat Tidak ada. Ini penting, ini prinsip ini penting. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang pandai bicara atau mengatakan ini dari agama ini seperti ini dan dalilnya mana saja bisa sudah syukur. Kemudian yang kelima, berserah diri, taslim, patuh, taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak boleh menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi, perasaan, kasyaf, eliminasi, atau penyingkapan tapi rahasia seperti yang baik ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Ini prinsip berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya mutlak secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu Al-Quran Sunnah yang sahih Tidak boleh menolak dengan kias analogi Tidak boleh menolak dengan perasaan Nggak boleh menolak dengan cash. Ini biasa orang-orang terekor pakai istilah cash. cash itu penyingkapan tabir rahasia. Dia mengatakan bahwa saya bertemu dengan Nabi SAW. Syekhnya mengatakan langsung bertemu dengan Allah. Seperti itu. Sampai mereka itu dalam orang-orang mereka ya, dalam ajaran mereka tasawuf. Gak boleh nuntut ilmu. Semua orang-orang tarekat sama. Dalam buku-buku mereka, mereka tulis itu. Seperti perkataan al Junay, Sulaiman Darani dan yang lain mengatakan nggak boleh orang yang menempuh jalan menunjuk pada Allah mereka torekot itu orang yang menuju jalan kepada Allah torekot atau salib yang menempuh jalan kata dia nggak boleh nuntut ilmu kemudian nggak boleh cari manusia karena sibuk nanti dengan dunia yang ketiga apa mereka apa? Gak boleh nikah. Ini semua bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang pertama disuruhlah oleh Allah dan Rasulnya untuk ilmu wajib. Yang kedua mencari nafkah wajib. Maka yang pertama kali mengajarkan minta-minta pada manusia, orang mereka. Diajarkan santrinya untuk minta-minta. Minta-minta beras buat makan segala macam. Enggak boleh bisa Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Tapi entah hukumnya kan bangun Islam. Bangun kepentingan pribadi, bangun kepentingan bangun masjid, bangun pondok untuk anak yatim, untuk janda-janda miskin, untuk orang yang kena musibah boleh tapi tidak. Karena bukan kepentingan pribadi, untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau pribadi hukumnya haram Islam. Nah, ini diajarkan oleh mereka untuk minta-minta. Bahkan nggak boleh jadi nafkah. Kalau nggak jadi nafkah orang tidak minta. Hukumnya haram. Yang ketiga kalau nikah, Ya, Islam menganjurkan untuk segera menikah. Kata Nabi, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'da falyatazawwaj. Fa innahu aghadha al-basar wa asal al-farj. Faman lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijal." Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Wahai anak-anak muda, segera menikah." Segera menikah. Tapi yang sanggup segera tinggi. Karena apa? Karena itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, adalah dia puasa. Karena puasa itu akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ini kita kembali. Jadi ajaran paling satu pada akhirnya menyimpang dari ajaran Islam. Sampai mereka mengatakan, ini ketika kita bawakan dalil Quran dan Sunnah wajib taslim, apa kata mereka? kamu dapatnya dari Quran, dari sunnah, dari kitab. Saya langsung dari Allah. Sampai di antara mereka mengatakan, ini loh, imam-imam mereka mengatakan, hadatani kalbi arabi. Hatiku ini langsung berbicara dengan Allah SWT. Langsung dapat ilmu dari Allah SWT. Hadatani kalbi arabi. Itu tertulis dalam kitab tidak Rasul. Jadi untuk penyimpangan. Makanya Islam mengajak umat itu taslim. Taslim. Bahwa kalau udah datang dalil dari Quran dan Sunnah, tunduk. Tidak perlu lagi tanya tentang bagaimana. Amalkan. Apakah tentang akidah, tentang ibadah, tentang apa saja, amalkan. Taslim. Dan ini akan membawa kepada kebahagiaan umat Islam. Makanya antum ajarkan untuk taslim kepada istri dan anak itu sebelum datang dalil tunjuk. Allah Rasulnya wajib mutlak. Kalau ada yang melanggar fatal akibat. Saya ambil contoh dua. Ya, berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan umat. Ketika dalam perang Uhud, perang Uhud dikomandoi oleh Abu bin Jubair radhiyallahu anhu ardah. Diperintahkan Nabi tetap di Bukit Uhud. Jangan turun. Menang atau kalah, turun. Jika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu masih kafir. Jadi panglima perang Jadi orang-orang kufar. Waktu perang Uhud dilihat pasukan pemanah dari atas pemanah ada banyak yang jatuh berkorban yang korban berjatuhan dari orang-orang musyrikin dilihat oleh Khalid Oh kalau gitu harus dilemparkan barang-barang kita pura-pura lari soal balik ke Mekah. Khalid pakai siasat itu diserahkan barang-barang itu dilempari orang dari atas turun mengambil ghanimah. Dipikir katanya dibalik gunung Uhud balik lagi menyerah kalah. Dan Nabi luka itu kepalanya dan luka ini Rasulullah SAW. Artinya karena tidak taat kepada Rasulullah kalah. Berkenan apa? Tidak taat. Disuruh samina wa ata'na. Dia ikut Uhud tidak taat. Sahabat kekalahan. Makanya ketika mereka mengatakan kita ini orang beriman, kok oh, kita kalah. Sahabat ketika mengatakan kita ini orang beriman kok kalah. Allah ingat dalam al kata Allah ketika kalian terkena musibah dan kalian sudah terkena seperti itu dua kali kalian mengatakan dari mana yang datangnya kekalahan dengan sebab kamu dengan sebab kalian kekalahan Allah abadikan al dan al Katakan bahwa itu tadi Kalau tidak taslim, tidak taat, fatal kita. Contoh kedua, yang berkaitan dengan pribadi. Ketika ada seorang sahabat yang dia minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Sering orang alasannya kidal, kebor. Kata Nabi dengan tangan kanan. Karena tidak boleh orang minum atau makan dengan tangan kiri tidak boleh. nabi bersabda musabda idha akala ahadukum yakul biyamini wa idha shariba falyashrab biyamini fa inna ash yakul ya'kulu bishimali wa yashrab bishimali akhrajahu muslim kata Nabi SAW kepada seorang kamu makan makan dengan tangan apabila minum minum dengan tangan kanan jangan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri minum dengan tangan kiri sahabat ini tidak mentaati Rasulullah. Kalau kamu tetap kiri, nggak bisa diangkat lagi kamu. Kaku, maksudnya apa? Kaku kamu. Nggak bisa diangkat, itu nggak bisa diangkat. Kaku. Makanya ketika tidak tahu Rasulullah, apa akibatnya? Jadi ini wajib pasti. Kalau sudah datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, wajib kita sampaikan orang akan bahagia, akan menang. Gitu kan? Nah, makanya itu juga saya ingatkan kepada terutama untuk umahan ya. Itu wajib ditaati oleh suaminya dalam hal yang mau. Kalau dia tidak taat oleh suaminya, akibatnya apa? Akan hancur rumah tangga. Akan rusak rumah tangga. Sebab apa? Sebab Nabi memerintahkan wanita untuk taat kepada suaminya. Wajib taat. Yang dengan dia taat oleh suaminya akan masuk surga. Apabila wanita itu sholat yang lima waktu, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan dan anak suaminya, masuk surga dari pintu surga yang mana dia di Rasulullah. Kalau dia mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, dia jaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, masuk surga dari pintu surga yang mana dia terdah. tapi ketika tidak taat, tak perlu putus hubungannya. Maka wajib taslim. Karena ini kan? baik berkaitan dengan akidah, ibadah atau yang lainnya wajib taslim. Jadi, perempuan ini wajib betul taslim. Kalau sudah datang perintah langsung, maka para sahabat wanita begitu turun tentang ayat jilbab langsung turun tentang ayat jilbab, turun tentang ayat jilbab, mereka sobek hording mereka dipakai untuk ayat jilbab. Enggak pakai bantah-bantah. Kalau sekarang bantah mau طقوس بقى سمعنا وأطعنا begitu disuruh untuk Malaysian berlangsung jangan bantah dan seterusnya seperti itu yang datang perintah Quran dan sunnah Nabi yang sahih nah, makanya Allah sebut nama Al-Quran untuk lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka persisikan sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi Allah sebut dalam ayat ini tidak beriman sampai mereka menjadi Rasul sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisikan. Kemudian tidak dapat di mereka rasa harap, rasa sempit, rasa kesal dengan apa yang Allah sudah putuskan dan tunduk dengan setinggi tunduknya. Kalau sudah datang perintah Quran, Sunnah Nabi taslimah. Enggak boleh Quran dan Sunnah dibantah dengan kias. Kan banyak orang bantah dengan analogi. Dikiaskan dengan makhluk seperti berkaitan dengan akidah. Saya ambil contoh. Disuruh kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian datanglah dari ahli bidah yang mereka datang kepada siapa? Datang ke kubur-kubur. Untuk apa mereka datang ke kubur-kubur? Minta kepada mereka. Ketika kita tanya, kamu gak boleh. Kamu datang sana untuk apa? Kata mereka, kami nggak minta, kami tawasul dengan orang yang sudah mati karena mereka punya kedudukan yang tinggi mereka kan orang-orang terhormat wali-wali kiai habib dan yang lainnya kita disuruh berdoa langsung tanpa perantara kata mereka kita harus sama sudah orang yang soleh karena orang yang soleh itu dekat dengan Allah kemudian mereka dikiaskan seperti kita datang kepada raja atau presiden nggak bisa kita kita menggunakan kecil mesti ada tata orang yang dekat dengan raja itu atau mereka dikiaskan ini nggak boleh dibantah masalah akidah dan apa dengan analogi dan kias perkara mereka sama seperti orang-orang musyrikin orang musyrikin ketika diperintahkan untuk beribadah hanya kepada orang ikhlas mentauhidkan Allah masuk dalam Islam dengan tauhid, mereka membantah. Jangan menyembah-menyembah patung kata Nabi. Allah sebut dalam Al-Quran, apa kata mereka? Mana buduhum illa liuqarribuna ilallahi sulba. Kami tidak menyembah patung-patung itu. Cuma patung-patung itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi mereka kiaskan kiaskan Allah dalam makhluknya. Seperti yang dilakukan juga oleh orang-orang sekarang ini yang datang ke ziarah kubur wali-wali, mereka tujuannya meminta. Tapi mereka katakan tawas, nggak boleh tawas, dengan orang yang mati. Nggak boleh. Jadi ini dibantah dengan dengan kias nggak boleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah harus berdata wajib tasdid nggak boleh dibantah dengan kias analogi. Nggak boleh dibantah dengan perasaan. Menurut perasaan saya begini. Menurut perasaan saya begini. Gak boleh. Quran, dalil, Quran Sunnah wajib diterima. Jangan dibantah dengan perasaan. Kemudian gak boleh dibantah dengan kasyif tadi orang-orang mereka. Gak boleh dibantah dengan perkataan imam, syekh, gak boleh. Sudah datang dalil, keterangannya bahwa oh, ini bid'ah umpamanya. Ah kata imam ini nggak apa-apa boleh. Kata syekh ini nggak apa-apa. Tolak semuanya perkataan imam. Kalau oh, sudah datang dalil, nggak ada lagi pendapat. Makanya ada perkataan seorang perkataan ulama ida waradal athar baqalan nawar. Apabila sudah datang athar dari al Quran Sunnah, perkataan para sahabat baqalan nawar batal pendapat-pendapat itu rohyu batal semua. Wajib menunjukkan Makanya perkataan imam-imam yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mengatakan apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapat. Ikuti sunnah Rasulullah. Semua imam. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Perkataan-perkataan itu saya bawakan dalam buku saya mulia dalam masalah dan juga dalam buku lima buku saya sifat sholat Nabi. Dalam lima itu saya jelaskan tentang tidak boleh mengikuti para imam dan semua imam melarang mengikuti mereka. Mereka mengajukan semuanya untuk mengikuti Quran yang Sunnah Nabi yang sahih. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tentang wajibnya taslim. Enggak boleh kita tambahkan. Kita sampai poin yang keenam ya. Allah yang ketujuh kita lanjutkan besok insyaallah. Yang keenam, yang keenam dalil akal, dalil akli yang benar sesuai dengan dalil akli, nas yang sahih, sesuatu yang qat'i yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya maka dalil nafli ayat hadis tarjal bukan. Anda perhatikan dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli nas yang sahih Quran hadis. Sesuatu yang pasti yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan benar selamanya. Anda perhatikan Al-Quran dengan Quran tidak akan benar selamanya. Al-Quran dengan sunnah Nabi yang sahih jangan akan selamanya. Al-Quran dengan sunnah yang sahih akan dengan akal manusia selama-lamanya. Jadi gak ada yang namanya dalil Quran, dalil hadis bertentangan dengan akal, enggak. Kecuali bagi kelompok yang sesat atau golongan yang sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Enggak ada Quran bertentangan dengan akal manusia tidak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa dalil ini Quran, hadis ini bertentangan dengan dengan akal. Tidak ada. Sering kelompok-kelompok atau golongan yang mereka mengikuti pemahaman bid'ah. Mereka mengatakan hadis ini bertentangan dengan Quran. Tidak ada. nggak mungkin hadis bertentangan dengan Quran, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena Nabi diberikan Quran dan Sunnah. Ala ini umidul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kami aku diberikan Quran dan sunnah yang sama. Ya akan bertentangan selama-lamanya. Bagaimana dari Allah bertentangan? Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi khilafan katsira." Lawajadu fihi khilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Kalau seandainya Quran bukan dari Allah, bukan dari Allah, akan terdapat perselisihan yang banyak. Pertentangan. Karena datang dari Allah tidak ada pertentangan. Kalau seolah-olah pertentangan, akal kita yang belum paham. Akal kita yang belum bisa nalar. Jangan Quran ditolak, jangan hadis ditolak. Makanya kalau sering saya sampaikan, ya terutama juga ketika ya, kajian-kajian di antara tokoh-tokoh ya, apakah dia ustaz atau dai atau mungkin di majelis ulama. Enggak akan ada yang namanya Quran atau hadis melarang nafas manusia tidak ada sama Tapi jangan kita lemahkan Allah. Tidak akan sanggup akal manusia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Langit dan bumi digenggam tangan Allah maha. Wajib taslim. Jangan pikirkan dengan kata Allah tidak akan sanggup manusia. Disuruh yang menyuruh siapa Rasulullah pikirkan tentang makhluk ini jangan fitnah dan Allah Taala. Makanya tunjuk kita. Akalnya ada bagiannya. Ketika ayat hadir cukup. Tapi ketika kita berbicara tentang uh, apa? Tentang teknologi, tentang perkembangan segala macam, akal tidak masalah. Jadi ada tempatnya. Allah juga menyuruh apa tak apakah kamu tidak berpikir? Maka saya jelaskan di sini tentang akal bukan berarti Islam itu membuat akal ini <clears throat> terkungkung, nggak boleh berpikir tidak. Ada batasannya di mana tempatnya akal itu untuk untuk uh, dia berpikir juga untuk dia berkembang dan yang lainnya. Saya sebutkan tentang akal. Ya, bahwa akal ini dalam Islam dihormati, dia punya kedudukan dalam Islam. saya sebutkan di sini bahwa secara ringkas pandangan sunnah tentang penggunaan akal untuk melihat di halaman 71. Nanti yang sebelumnya bisa baca ya, di halaman 71 saya sebutkan bahwa secara ringkas pandangan oleh sunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat tidak lupa atas akal karena syariat itu maksum sedangkan akal tidak maksum. Saya ambil contoh. Ini satu aja contoh ini. Nanti saya bacakan selanjutnya. Uh, ketika berbicara tentang khuf, orang pakai musik dingin tanah Arab itu kalau musim dingin mereka sulit kalau kena air dingin sekali mereka pakai home sepatu atau jauh kaki yang tebal itu kalau dia wudhu cukup diusap di atasnya cukup di atasnya sepatu dan boleh dipakai untuk sholat karena zaman itu nggak ada karpet seperti ini ya mereka sholat di pasir dan mereka sholat dengan sepatu Rata-rata para sahabat sholat dengan sepatu dengan sandal mereka. Kalau untuk sepatu, para menutup pada kaki itu di pusat di atasnya. Tidak sholat. Nanti kalau batal lagi, ya utuh Gak usah dibuka sepatunya karena dingin. Atau dia musafir, nggak mau dibuka, diusap atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda kata Ali, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asal al-kufri aula bil masjidil 'ala." Kalau seandainya agama dengan akal, mesti yang diusap itu bawahnya. Karena apa? Yang dipakai untuk menginjak bawahnya yang kokoh mana? Bawahnya yang kokoh. Kalau agama dengan akal, mesti yang diusap itu bawahnya. Aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas, bukan bawahnya. Jadi agama itu bukan bukan akal. Makanya harus diurutkan syariat daripada akal. Kemudian yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tapi tidak bersifat detail. Apa yang benar dari hukum hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Dan seterusnya. Ini berkaitan dengan masalah akal. Jadi akal itu dihormati dalam Islam, berarti hukum-hukum boleh berkembang. Tapi kalau sudah bicara soal syariat, kewajiban dia untuk taslim. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan poin yang ke tujuh dan sampai akhir dan juga ada poin-poin lain dari syarat akidah ini yang perlu kita bahas. Buku ini tebal, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.